Saudara kini muliakan Allah, para pemirsa cahaya hati di mana saja Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah. Ini hari saya tidak sendirian karena alhamdulillah saya didampingi oleh anak-anak muda, generasi muda, harapan bangsa dan harapan agama. Ngomong-ngomong dari mana, Dek? Pulau kebang Pengajian apa? Ridho Roma? Oh kirain Ridho Roma <laughs> Ridho Rahman Cakap namanya Udah diridahi. Mudah-mudahan dirahmani oleh Allah Amin, <laughs> Innalhamdulillah, Segala puji hanya bagi Allah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai Setiap bentuk kejadian Iyahu na'budu Wa iyahu nasta'in Hanya kepada Allah kita menyembah Dan yang harus selalu kita ingat bersama Hanya kepada Allah jua kita meminta Yusabbihu lahu samawati wal ard. Ketahuilah semua apa yang Allah jadikan yang ada di bumi dan di langit, mereka semua itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi teringat ada sebuah kisah. Satu hari Nabi Daud alaihi salam, sebentar, kenal Nabi Daud gak? Di mana kenalannya? Ngaku-ngaku. Satu hari Nabi Daud dek, lagi duduk santai, lagi buka kitab sucinya. Ayo kitab suci Nabi Daud apa? Za Zabur. Ah, lagi buka kitab sucinya Zabur, tiba-tiba Allah hadirkan satu makhluk Allah yang lain. Makhluknya kecil, tapi ternyata makhluk yang kecil ini mampu memberikan pengalaman dan ilmu yang besar bagi Nabi Daud. Filosofinya buat kita, hidup itu jangan suka memandang orang kecil dek. Boleh jadi dia kecil di mata kita. Siapa yang bisa mengira mungkin dia jauh lebih besar di hadapan Allah ketimbang kita. Betul kan? Hidup itu jangan suka lihat orang dari casingnya. Jangan tentang-tentang dia ganteng, kita temenin dia. Boleh jadi loh orang itu ganteng. Siapa yang bisa mengira hatinya lebih jelek? Jangan takut kalau kita punya penampilan pas-pasan. Mungkin pas-pasan menurut kita. Tapi siapa yang bisa mengira Allah di mata Allah kita ini adalah orang yang ganteng dan mulia fisik tidak menjanjikan. Ah, contohnya Nabi Daud dapat pelajaran berharga dari seekor cacing. Tahu cacing kan? Cacing keluar dari dalam tanah, lalu masuk lagi ke tanah, lalu keluar lagi, kemudian masuk kembali. Lihat cacing mainin tanah, Nabi Daud iseng lalu berkata, "Wahai cacing, kesian deh lo." Ya kan mainin tanah. Hidupmu ini kata Nabi Daud setiap hari cuma habis waktumu cuma ngurusin tanah tok. Gak kayak kita beribadah. Eh, atas izin Allah cacing bisa ngomong dengan bahasa yang dipahami oleh Nabi Daud. Apa kata cacing? Wahai Daud, jangan engkau pikir apa apa yang semua yang sudah Allah jadikan di muka bumi ini semuanya sia-sia tidak. Apa yang sudah Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Pohon contohnya. Pohon itu daunnya bergerak, mereka bertasbih. Kami cacing tiap malam, siang, sore, pagi kami selalu bertasbih memuliakan Allah. Kalau mau tahu apa yang kami baca, kata cacing, inilah kalimatnya. Ah, apa yang dibaca oleh cacing? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wallah bayangkan lihat cacing bertasbih Nabi Daud meneteskan air mata dia langsung sujud syukur kepada Allah dia mohon maaf kepada Allah Nabi Daud dapat pelajaran dari makhluk Allah yang kecil subhanallah kalau cacing saja bertasbih malu loh kalau kita yang ngaku-ngaku diri kita lebih sempurna dari makhluk Allah lain tapi kita nggak mau bertasbih itu namanya terlalu nah, ayo kalau tiap kita bertasbih, masa kita nggak mau bertasbih? Abang-abang udah berapa kali hari ini tasbih kepada Allah? <laughs> Belum kan? Eh, tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah rugi orang yang mau bertasbih. Karena kata Rasul, barang siapa yang bertasbih, maka Allah akan memberikan 20 penambahan nikmat bagi dirinya. Subhanallah. Ayo kita awali perjumpaan kita dengan sama-sama bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله akbar, ولا حول ولا قوة illa billahil العلي العظيم Nabi Daud lihat cacing bertasbih Nabi Daud kaget <laughs> Untung waktu itu nggak ada orang Betawi. <laughs> Coba kalau ada orang Betawi, dia cacing bisa ngomong orang Betawi pasti berkata buju bune. <laughs> kalau orang kampung saya Palembang mas, kaget dia satu-satu biasanya dia ngomong begini loh. Ya caca, itu ekspresi bahasa daerahnya. Kalau orang Padang kagum dia satu ngomong apa? on demande. <laughs> Kalau orang Sunda kagum dia satu ngomong apa? Allah, Allah. Itu orang sudah. Anak muda zaman sekarang kalau kagum lihat sesuatu ngomong apa? Buset. Orang muslim, orang yang beriman, kalau kagum lihat sesuatu dia harus ngomong apa? Subhanallah. Saudara kita melihat Allah, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan kajian kita setelah yang satu ini. Saya dimuliakan Allah. Ah, kalau tadi kita sempat membicarakan orang-orang yang beriman itu ketika dia melihat satu kejadian yang aneh bukti dari tanda kebesaran Allah maka yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata pujian untuk Allah subhanallah nah, ini hari kita akan ngomongin tentang keimanan orang itu akan mulia di mata Allah manakala dia bisa memiliki yang namanya kecerdasan spiritual pasti bingung kan apa yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual kecerdasan spiritual adalah sebuah kecerdasan yang bisa mengarahkan pelakunya untuk menyadari bahwa hidup ini harus punya arah dan tujuan ke depan. Orang kalau punya kecerdasan spiritual, dia akan sadar bahwa ada hidup pasti akan ada mati. Benar kan? Nah. Ada mati pasti nanti akan ada kebangkitan, ada hidup yang lebih hakiki. Orang yang punya kecerdasan spiritual, dia tidak akan pernah lupa diri. Ketika hidup di dunia, dia berbuat untuk dunia sebaik mungkin. Tapi dia tidak melupakan bahwa ketika masuk urusan akhirat, dia akan berbuat untuk akhirat seolah-olah dia akan mati esok. Itu yang menjadi kunci sukses kita di dunia. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Berbuatlah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Artinya ketika kita bekerja, bekerjalah secara profesional. Wa'man li akhiratika ka'annaka tamutu pada dan berbuatlah demi akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok. Ah, orang kalau punya timbangan seperti ini berarti dia memiliki kecerdasan spiritual. Apalagi tanda-tanda orang memiliki kecerdasan spiritual, imannya makin hari makin mantap, ketakwaannya makin dahsyat. Contoh, keluar dari Ramadan, dia tetap rajin ibadah kalau Ramadan dia sering baca Quran, ketika Ramadan dia tetap khatam Quran. Ketika Ramadan dia sering sedekah, keluar dari Ramadan dia tetap jadi pribadi dermawan. Di apapun amaliah yang pernah dia lakukan di Ramadan akan tetap dia lakukan di bulan-bulan lain di luar Ramadan. Itu orang yang punya kecerdasan so, kecerdasan spiritual. Terkadang kan orang ketika Ramadan rajin banget baca Quran. Tiap hari baca Quran, satu bulan khotan Begitu selesai Ramadan, selesai juga baca Quran. Quran ditaruh di atas lemari yang khotam bukan dia, giliran rayap yang baca. <laughs> Nah, itu sekarang fenomenanya begitu kan? Ah, kecerdasan spiritual. Ini mohon maaf loh, orang yang punya kecerdasan spiritual itu dia adalah pribadi yang tidak menunggu datangnya mati tapi dia punya sifat dia selalu bertanya-tanya dalam hatinya bekal apa yang sudah saya persiapkan untuk menjemput kematian Jangan main-main loh kalau ngomong-ngomong soal kematian kita tidak tahu kita ini akan mati kapan. Nggak ada yang tahu kita akan mati di mana. Pernah tahu nggak nanti matinya di mana? Nggak tahu kan? Nah, itu yang pernah dikatakan Al-Quran. Kita nggak akan tahu. Fi ayyi ardin tamun. Di mana kita mati nggak kita tahu. Lihat kejadian di Padang. Ada orang yang bukan orang Padang dari kota lain, kebetulan liburan di Padang, nginep di satu hotel, ternyata hotelnya ambruk, mati di sana. Mati loh, sampai sekarang loh. <laughs> Sampai sekarang. Ada pramugari, bukan tinggal di Padang, tapi karena pesawatnya melanding di sana, kemudian nginep di hotel biasa, akhirnya hotelnya ambruk, dia ketimbun. Mati di sana. Orang nggak tahu loh kita mati di mana. Makanya mati itu sangat misterius problem. Boleh jadi antum duluan atau saya belakangan. Atau sebaliknya biar kita adil. Saya belakangan atau antum duluan. Kita nggak tahu loh, kita ini akan mati di mana dan kapan. Dan saya bersyukur sekali kepada Allah. Untung banget pemirsa Allah ini mencabut nyawa kita manusia tidak berdasarkan abjad nama. Untung sistem acak Coba kalau Allah nyebut nyawa kita berdasarkan abjad nama. Yang pertama huruf A, setelah AB, setelah BC, D. Kalau begini urutannya enak benar yang namanya Zainuddin. Iya, Awalnya Z, akhirnya Z. Zainuddin Z. oh, beliau paling akhir benar. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Amin. Lalu saya dari kecil, wah saya ngefan banget dengan beliau. Subhanallah. Beliau itu punya ciri khas pasrahnya indah, betul kan? Uh, Ah, kalau begini sistemnya Allah cabut nyawa kita berdasarkan abjad nama. <laughs> Namanya siapa, Mas? Nawawi. Angkatan pertama. <laughs> Yang namanya Aisyah pemirsa nggak lama lagi. Yang namanya Amina tinggal menghitung hari. Yang namanya Amin Abdullah Yang namanya siapa lagi? Anu. Anwar. Yang namanya Awas ngomong Ahmad Ahmad. Memang ada nama lain apa? Oh, sentimen sekali. Yang namanya Ahmad Al Habsyi. Ya. Begitu malam datang mungkin saya termasuk orang yang nggak berani tutup mata mas. Begitu malam tiba hati saya merasakan H2C Harap-harap cemas iya. Karena saya takut besok ketika malam ini saya nutup mata Besok saya nggak bisa membuka Mungkin itu tidur saya yang terakhir Cemas rasanya Karena nama saya awalnya A tapi lo masih mending saya Kalau saya awalnya A Setelah huruf A, Ahmad Ada huruf apa? H Artinya saya ada tenggang waktu <laughs> Ada yang lebih cemas dari saya Siapa? AA Karena <laughs> dua-dua namanya <laughs> A AA yang lain Mudah-mudahan bapak panjangkan umur beliau Amin ah, Begitu kan Untung gak sistem ajak kalau sistem acak, semua orang gak akan ada yang berani kasih nama awalnya. Semuanya mau kasih nama Z. Zainal, Zainuddin, Zainab, Zaitun, Zebra, apalagi ini. <laughs> Semuanya berbondong-bondong mau kasih nama Z. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sistem bikin sistemnya secara acak? Biar ini bahan pemikiran buat kita. Biar kita sedia payung sebelum hujan. Jangan nanti kalau sudah hujan mau cari-cari payung. Inan, ingat kullu nafsin dha'iqatun. Setiap yang bernyawa pasti akan berhadapan dengan yang namanya mati. Ah, orang yang punya kecerdasan spiritual, dia tahu diri bahwa hidup ini adalah sementara ada kehidupan yang lebih abadi. Dia bukan menunggu datangnya mati, tapi dia berjuang untuk berusaha mempersiapkan bekal untuk menjemput kematian. Tiada hari selalu, tiada hari tanpa dia bertanya, wal tanzur nafsu ma qaddamat Itu yang dipesankan agama. Tanya bekal apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari esokmu. Iman, takwa merupakan modal bagi kita untuk bisa meraih kemuliaan. Kalau ngomong-ngomong soal kemuliaan, ingat Inna akramakum indallahi atkakum Kata Allah, orang yang paling mulia di antara kamu di sisiku adalah orang yang paling bertakwa kepadaku. Jadi takwa iman adalah indikator yang bisa menghantarkan seseorang meraih kemuliaan. Nah masih banyak lagi indikasi-indikasi lain. Tapi nanti jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Baik, pemirsa dimuliakan Allah. Ah, kalau yang tadi yang pertama kita berbicara iman dan takwa itu bisa menjadi indikator yang bisa mengarahkan pelakunya untuk mendapatkan kemuliaan. Ada yang kedua loh sayang. Iman dan takwa itu bisa menjadi indikator yang bisa mewujudkan kebahagiaan bagi pelakunya. Mana janji Allah? Simak firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ar Kata Allah kalau seandainya ada satu penduduk bumi, katakanlah Indonesia umpama, mereka mau beriman, mereka mau bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ar La fatahna ada lam taukid di sana. Dan pasti kata Allah, kami akan bukakan pintu rahmatku yang ada di langit dan aku akan keluarkan rahmat yang ada di bumi. Maksudnya apa? Yang turun dari langit. Sebentar, yang turun dari langit apa contohnya? Langit Hujan. Hujan, pintar nih. <laughs> Untung di alam sadarnya. <laughs> Kira udah di dunia lain. Yang turun dari langit hujan. Hujan turut memberikan manfaat, bukan bencana. Yang keluar dari bumi apa? Buah-buahan. Betul kan? Macam-macam kan buah-buahan. Memberikan manfaat bukan mudarat. Sekarang coba lihat di Indonesia justru terbalik. Yang turun dari bumi hujan bikin banjir. Betul kan? Jakarta kalau sudah hujan banjir. Ngomong-ngomong daerah kamu banjir ya. Oh enggak ya? Enggak. Kalau begitu tak bilangin orang Bogor, kirimannya belum nyampe. <laughs> Yang turun dari langit hujan bikin Indonesia banjir di mana-mana, lihat. Yang keluar dari bumi, lumpur panas di mana-mana mengerikan. Ini namanya bencana. Kenapa ini jadi terbalik? Karena yang tadi iman dan takwa bukan menjadi warna di negeri ini. Indonesia krisis iman dan takwa. Maka pantas kalau Allah memurka kepada kita lihat gempa bumi di Tasikmalaya itu sebenarnya pelajaran buat kita. Belum selesai Tasikmalaya digoncang oleh gempa. Sekarang gempa sudah jalan-jalan ke Padang. Tuh, berapa banyak menjadi korban di sana? Ribuan menghilang. Berapa banyak rumah yang menjadi hancur? Ayo, ada satu misteri yang harus jadi kita ingat. Kalau tidak salah waktunya jam 17